Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian A'malul Qulub. Kita sedang membahas tentang al-khusyuk. Dan poin yang sedang kita bahas adalah kiat meraih kekhusyuan di dalam sholat. Kita sudah menjelaskan tiga poin di antaranya. Pertama, adanya kesadaran bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla lahirnya juga batinnya termasuk isi kita, isi hati kita, fikiran kita Allah tahu, Allah melihat. Ini yang disebut dengan muraqabah. Kedua, menyadari kekurangan diri, aib-aib, kesalahan, kekeliruan sehingga kita merasa rendah dan hina di hadapan Allah yang layak untuk meminta ampunan, meminta belas kasihan dari Allah Azza wa Jalla dan yang ketiga mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya yang bisa melahirkan sikap ta'zim mengagungkan Allah takut kepada Allah, cinta kepada Allah, tawakal, berharap, ikhlas dan seterusnya. Itu tiga poin yang sudah kita bahas. Kita lanjut. Kiat keempat untuk meraih kekhusyuan adalah ayusalliya salata rajulin yadhunnu annahu lan ta'uda ilaiha abada. Salat dengan atau seperti salatnya orang yang meyakini itulah salat dia yang terakhir. Dia tidak akan pernah bisa melakukan sholat kembali setelah itu. Dan perasaan ini akan lebih memudahkan kita untuk fokus dan khusyuk. Juga memudahkan atau membantu kita untuk menghadirkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Sebuah hadis yang datang dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an dia berkata Jaa rajulun ila Nabi alaihi salatu wassalam faqal idni wa aujiz Ada seseorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu berkata beri aku nasihat tapi ringkaskan Jangan terlalu panjang nasihat. Cukup nasihat yang ringkas. Berkatalah Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ini sekaligus nasihat bagi kita semua di dalam solat tentang solat. Kata beliau, Iza kumta fi sholatika solat salata Kalau kamu berdiri untuk melakukan solat, kalau kamu berdiri di dalam sholatmu Sholatlah kamu seolah-olah itu sholatmu yang terakhir Setelah itu kamu tidak tidak bisa lagi sholat Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah <clears throat> Didaifkan oleh Al-Busairi Tapi Ada syawahid Syawahid itu penguat. Sehingga hadis ini dihasankan oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam As-Sakhawi dalam kitab Al-Maqasid dan Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Salah satu hadis yang mendukung hadis yang barusan adalah Hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu anhu secara marfu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Udhkuril mauta fi salatik." Fa inna ar-rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi lahariyun ayyuhsina salatahu. Wasalli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingatlah kematian di dalam salatmu. Karena seseorang apabila dia ingat kematian di dalam salatnya, <clears throat> pasti dia akan membaguskan salatnya. Dan sholatlah kamu dengan sholatnya seseorang yang meyakini dia tidak akan bisa melakukan sholat lain setelahnya. <clears throat> Alias melakukan itulah sholat dia yang terakhir. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Dailami dalam kitab Al-Firdaus dihasankan oleh Imam Ibnu oleh Imam Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Bari dan Syekh Al Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Silsilah Al Ahadits As Sahihah. Suatu saat Ali bin Al bin seorang imam di kotanya beliau berkhutbah di dalam khutbahnya beliau memberi wejangan kepada manusia yang membuat dia menangis dan membuat orang-orang yang mendengarnya pun ikut menangis. Dia berkata, "Kunu karajulin qala libnihi wa huwa ya'idhuh. Ya bunayya, usika la tusalli salatan." illa dhananta annaka la tusalli ba'daha ghairaha hatta tamut. Di dalam khutbahnya dia berkata, jadilah kalian seperti seseorang ayah yang menasihati anaknya. Sang ayah berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku wasiatkan kepada kamu Jangan kamu sholat Kecuali kamu menyangka setelah sholat itu kamu tidak bisa lagi melakukan sholat lain setelahnya sampai kamu mati. Artinya yakini bahwa itu sholatmu yang terakhir setelah itu kamu mati. Nah ini kiat untuk meraih kekhusyuan yang sudah dipraktekkan oleh para ulama Mujarab Mujarab itu sudah terbukti oleh para ulama terdahulu Mereka bisa meraih kekhusyuan di dalam sholat Salah satu kiatnya adalah meyakini itulah sholat dia terakhir Kalau ini sholat terakhir pasti harus terbaik lebih baik dibanding sholat-sholat sebelumnya Inilah kiat yang keempat Untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat Kelima, ini lebih dahsyat Kiat yang kelima untuk meraih kekhusyuan adalah Hayati Hadirkan Bayangkan bahwa kamu ini sedang berada di atas sirobok. Di bawahnya ada neraka jahanam. Bayangkan hal tersebut di dalam solat. Seolah-olah surga dan neraka ada di pelupuk mata. Seolah-olah ketika engkau solat berdiri Bayangkan bahwa itu adalah saat ketika engkau berdiri di hadapan Allah ketika dihisab kelak. Oleh karena itu, beberapa ulama salafus soleh zaman dahulu apabila mendengar azan berubah raut wajahnya lalu berlinanglah kedua air matanya. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap panggilan azan dibayangkan seolah-olah itu panggilan Allah pada hari akhirat ketika akan dihisab. Di akhirat nanti ada panggilan. Kemudian semua orang berbondong-bondong menuju arah suara panggilan tersebut. Mereka membayangkan makna ini dalam setiap keadaan dari waktu hidup mereka. Contohnya nih seseorang namanya Hatim Al-Asam. Ketika dia ditanya tentang sholat dia. Orang melihat sholat dia itu begitu khusyuk. Dia selalu berurai air mata di dalam sholatnya. Ditanya, Apa resepnya? Dia menjawab, "Idza hanatis shalah asbaghtul wudu." Wa ataitul maudi alladhi uridu as-salata fihi fa'aqudu fihi hatta tajtami'a jawarihihi thumma aqumu ila as-salati wa aj'alul kabah baina hajibayya wa sirat tahta qadami wal jannata an yamini wan nara an shimali wa malakal maut warai adhunnuha akhir salati ini resep agar bisa khusyuk di dalam salat kata Hatim Al-Asam bila datang waktu salat aku sempurnakan wudhuku lalu aku mendatangi tempat yang aku akan pakai untuk salat Aku duduk dulu. Aku kumpulkan konsentrasiku. Setelah terkumpul konsentrasi untuk melakukan sholat, aku berdiri melakukan sholat. Aku bayangkan Ka'bah berada di hadapanku. Sirat berada di bawah kedua kakiku. Surga ada di sebelah kananku neraka ada di sebelah kiriku sementara malakul maut selalu mengawasi aku di belakangku dan aku meyakini itulah salatku yang terakhir berkata Abu Abdurrahman Al-Asadi aku bertanya kepada Sa'id bin Abdul Aziz Ya Aba Muhammad Ma hadal buka'u alladhi ya'ridu laka fis salah Wahai Abu Muhammad Abu Muhammad itu kunyah bagi Sa'id bin Abdul Aziz Wahai Abu Muhammad Tangisan apa yang selalu engkau alami di dalam sholat. Kenapa nangis gitu? Setiap sholat nangis. Dia balik bertanya, Ya ibn akhi, ma su'aluka an dhalik? Wahai uh, anak dari saudaraku. Wahai keponakanku, gitu ya. Kenapa kamu bertanya begitu? Aku menjawab ya ammi yang yanfa'ani Wahai pamanku semoga jawabanmu ini menjadikan Allah memberi manfaat kepadaku Semoga Allah memberi manfaat kepadaku dengan jawabanmu Maka dia berkata Sa'id itu berkata menjawab ma qumtu fi salati illa muthilat li jahannam Tidaklah aku berdiri dalam salatku kecuali selalu terbayang jahannam di pelupuk mataku Itu yang dilakukan oleh para ulama zaman dahulu menghadirkan suasana akhirat dalam fikirannya, dalam perasaannya, dalam hatinya, di dalam sholatnya, sehingga suasana-suasana akhirat yang begitu mencekam, menakutkan, mengerikan, membuat hati kita luluh, membuat hati kita begitu sensitif, hati kita bisa fokus untuk menghayati bacaan yang kita baca di dalam sholat tersebut. Maka berkata mu'alif man istash'ara hadhihi al-ma'ani fi shalah lam yataghayyar haluhu fil fil nafilah anhu fil fariidah wala fi sirriyah anhu au fil jariyah. Siapa orang yang bisa menghadirkan suasana akhirat di dalam salatnya? maka sholatnya tak akan ada perbedaan. Apakah dia sholat fardu atau sholat sunnah? Apa sholat jahriyah atau sholat sirriyah? Apa dia sholat menyendiri umpah sholat sunnah, tahajud dan yang lain-lain di rumah Atau sholatnya berjamaah bersama orang banyak Tak akan ada perbedaan Karena di seluruh sholatnya yang fardu ataupun yang sunnah menyendiri atau di tengah orang banyak dia tetap menghadirkan suasana akhirat dalam hatinya semakin kuat dia menghadirkan suasana akhirat dalam hati dan fikirannya, semakin besar kadar kekhusyuannya semakin lemah semakin sedikit juga kadar kekhusyuannya. Nah, inilah yang menjadi kiat untuk meraih kekhusyuan yang telah teraih oleh para ulama zaman dahulu. Tapi sayangnya, ini sayang. Kebanyakan manusia Lalai dari hal ini bukan menghadirkan suasana akhirat di dalam salat mereka, mereka tetap menghadirkan suasana kesenangan duniawi di dalam salatnya. Ketika salat yang difikirkan pekerjaan, yang difikirkan dagangan kalau dia seorang pedagang. Yang difikirkan proyeknya kalau dia sedang menggarap sebuah proyek. Yang difikirkan untung rugi kalau dia sedang bisnis. Yang difikirkan pelajaran sekolah tugas kalau dia seorang siswa atau mahasiswa. Yang difikirkan adalah suasana gembira ketika bermain dengan kawan-kawan kalau dia tukang main. Bagaimana orang seperti itu bisa khusyuk di dalam sholatnya? Tapi yang aneh orang-orang yang seperti itu oleh para ulama disebut dengan orang yang qasiyatun qulubuhum yang keras hatinya mereka bisa khusyuk ketika menghadap sesama makhluk di dunia. Ketika orang itu dipanggil oleh orang yang dia hormati, oleh orang yang dia segani, seperti karyawan dipanggil oleh bosnya, prajurit dipanggil oleh komandannya, pegawai umpah di, di, di, dipanggil oleh pimpinannya, para menteri dipanggil oleh presidennya, kita lihat bagaimana sikap mereka. Mereka begitu khusyuk. Mereka begitu apa namanya takzim. Sikapnya yang baik, penampilan yang baik, baju yang dipakai baju terbaik, mandi terlebih dahulu, pakai wewangian terlebih dahulu, persiapan tentang bahan yang akan dibicarakan dengan bosnya terlebih dahulu dan ketika menghadap sikap sempurna gatal pun tidak berani menggaruk saya nggak tahu antum semua belum pernah melihat tentara ketika berbaris menggaruk-garuk bagian badannya yang gatalnya apa tidak ada yang gatal mungkin ada tapi ditahan tidak pernah ada umpamanya orang yang sedang bertemu dengan atasannya lalu main-main HP. Ketika ada yang main HP, prajurit kan langsung ditegurnya, dimarahi itu. Menjadi pelajaran bagi yang lain, yang lain khusyuk semuanya menghadap orang yang menjadi atasan. Kalau kepada manusia bisa khusyuk seperti itu, Kenapa kepada Allah tidak bisa? Karena pengagungan kepada Allah begitu tipis dalam dirinya. Bahkan tidak menganggap keagungan Allah ada hadir di dalam hatinya. Makanya asal-asalan. Makanya berkata Muslim bin Yassar rahimahullahu taala lau kunta baina yaday malikin tatlubu hajatan lasarraka an takhsha seandainya engkau berdiri di hadapan raja penguasa dan kamu ingin meminta keperluanmu, kebutuhanmu kepada raja tersebut, maka pasti kamu akan bersikap khusyuk di hadapan sang raja berpenampilan terbaik, memakai pakaian terbaik, ekspresi wajah terbaik, dan berupaya untuk bisa membuat ridho sang raja. Agar proposal yang diajukannya disetujui, agar kebutuhan yang akan dia minta diberikan. Berkata Zunnun al-Misri, kata beliau law ra'aita ayyuhal battal ahadahum wa qad qama ila salatihi wa qiraatihi falamma waqafa fi fi mihrabihi wastaftaha kalama sayyidihi خطر على قلبه أن ذلك المقام الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين فانخلأ قلبه وذهل عقله Kalau engkau melihat orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, mereka berdiri melakukan sholat dan bacaan di dalam sholat. Maka ketika mereka berdiri di tempat sholatnya, mulai membuka bacaannya di hadapan Allah Azza wa Jalla, terlintaslah dalam benak mereka dalam hati dan pikiran mereka bahwa saat itu adalah saat ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan orang raja yang sangat disegani saja kita ini sangat sangat sangat takut berdiri. Bayangkan orang kelak berdiri di hadapan Allah raja di Raja, Zat yang syadidul iqab, yang sangat dahsyat siksanya. Yauma yaqumun nasu lirabbil Pada hari itu semua manusia berdiri di hadapan Allah. Dalam suasana yang mengerikan, suasana akhirat. Mereka membayangkan suasana akhirat ketika mereka berdiri di hadapan Allah Mereka bayangkan itu sedang mereka alami di dalam sholat-sholat mereka Maka apa yang terjadi? Fan khala'a qalbuhu wa dhahala aqluhu Maka hatinya pun bergetar Takut lalu fokus Takut mengecewakan zat yang sedang ada di hadapannya lalu murka makanya fokus hatinya, pikirannya, akalnya semuanya fokus dan itu yang mereka alami, yang mereka lakukan di dalam solat-solat mereka Mansur bin Safiyah beliau adalah Mansur bin Abdurrahman huwa yabki fi kulli shalah dia setiap salat itu selalu menangis maka ditanya lalu dia menjawab jawaban ini disebarkan oleh murid-muridnya mereka mengatakan fakanu yarawna annahu yudzakirul maut wal qiyamah inda sholawat bahwa mereka melihat bahwa Mansur bin Safiyah atau Mansur bin Abdurrahman ini di dalam setiap sholatnya selalu mengingat kematian dan mengingat akhirat. Apa yang terjadi? Terciptalah suasana akhirat di dalam hatinya. Jadi kiat yang kelima untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat Hadirkan suasana akhirat. Fikirkan kematian. Fikirkan kondisi alam kubur. Bayangkan ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Bayangkan sirap bayangkan hisab, bayangkan surga dan neraka sehingga menciptakan suasana akhirat dalam hati dan fikiran kita di dalam sholat. Inilah kiat yang kelima. Keenam. Keenam inilah yang banyak diabaikan oleh kita-kita ini. Yaitu antu antufarigha qalbaka lis-shalah wa an tu'thiraha ala ma siwaha Fokuskan hatimu ke dalam solat selama solat dan menomor satukan sholat dibanding urusan yang lain. Mestinya kita selalu berfikir tentang isi solat di luar solat daripada memikirkan urusan di luar sholat di dalam sholat. Jadi ketika kita makan, ketika kita bekerja, ketika kita bermuamalah, isi kandungan yang kita baca dalam sholat harusnya terbayang, harus selalu terfikirkan. Apa isi sholat? Oh banyak. Pengagungan kepada Allah. Setiap posisi gerakan yang kita lakukan di dalam sholat isinya pengagungan. Ketika takbir, sebagian ulama menyatakan bahwa salah satu di antara maksud dari takbir adalah pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ketika kita berdiri sedekap, sikap sedekap ini merupakan sikap tawaduknya kita, sikap siap tunduk patuhnya kepada Allah yang kita agungkan. Nyaris, bukan nyaris, tidak ada satupun gerakan di dalam sholat yang bersikap iseng tanpa sebab tanpa tujuan nggak ada sedekapnya ada tujuan sedekap ini sikap tawadu dan sikap tunduk patuhnya sang hamba kepada Khalik kepada Allah yang kita sedang sholat kepada dia sikap ruku pengagungan kepada Allah Azza wa sikap sujud adalah sikap merendahkan diri kita meninggikan Allah. Ketika kita sujud, kita rendahkan diri kita dan kita tinggikan Allah. Makanya kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah, Rabbku. Suci dari apa? Suci dari kerendahan dan kehinaan. Kita merendahkan diri, menghinakan diri, Allah suci dari kerendahan dan kehinaan. Maka kita sebut subhana rabbiyal a'la. Kita merendah, kita sebut nama Allah yang tinggi. Ketika ruku kita menghinakan diri. Allah suci dari kehinaan. Subhana rabbiyal azim kita menghinakan diri, kita sebut Allah yang agung sebagai lawan dari kehinaan. Antara bacaan dengan sikap gerakan dalam sholat matching, klop. Saling mendukung antar sikap tubuh dengan apa yang kita baca dalam sholat ketika ruku tersebut. Juga ketika sujud, juga ketika semua gerakan. Ini salah satu pertimbangan yang dijadikan dalil oleh para ulama yang ketika sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu ini sedekap lagi itu karena tidak ada gerakan dalam salat yang tanpa maksud adapun kalau sami Allahu liman hamidah kemudian ngarumbai lagi ke bawah sikap itu adalah sikap yang sama dengan di luar salat sikap yang tidak menunjukkan tawadhu dan pengagungan kepada sami Allah liman hamidah. Asal. Apa maksudnya ke bawah? Tidak ada maksud apa-apa. Sama dengan sikap di luar sholat. Ini tinjauan dari aspek hikmah gerakan-gerakan sholat. Bukan tinjauan fiqih. Tapi tunjangan dalil dari aspek uh, eh, fikih dari hadis banyak. Di antara hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Wail bin Hujrin mengatakan ketika melihat Rasul sallallahu gerakan dari awal sampai akhir di tengah-tengah hadisnya menyatakan summa qala sami Allahu liman hamidah wa rafa'a hatta yakuna hadwa mankibaihi faraituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi wa wada'a ala sadrihi Kata Wa'il bin Hujrin kemudian Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah berarti i'tidal ya. I'tidal. Bangkit dari rukuk. Sambil mengangkat kedua tangan sampai berbetulan dengan kedua bahu dan aku melihat beliau memegangkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkannya di dalam dada. Sedekap. Ini aspek fikihnya. Tapi ini ikhtilaf para ulama. Ada yang menyatakan begini sunnahnya, ada yang menyatakan ke bawah. Walhasil kita tidak mempermasalahkan itunya. Silakan yang mau begini yang begitu tong pasea. Di samping begitu jangan uh, ya mah beda akidah ya, Uish, <laughs> akidah. Beda salat, beda akidah. Selama itu diikhtilafkan oleh para ulama sudah kita ambil mana yang menurut kita terkuat dan kita toleran dan hormat kepada pendapat yang kita tidak ambil. Dan itu ini rahasianya. Dua pernyataan tadi di aspek fikih hadisnya ada dari aspek tinjauan hikmah solat. saya lebih memilih sami Allah liman hamidah teh ke sini. Kecuali kalau imam sami Allah liman hamidah ke bawah saya juga ikut ke bawah. Mau ribut Kenapa? Karena Nabi menyatakan inna ju'ilal imamul yutamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kita pernah membahas kita Bulughul Maram pas hadis ini bab al-imamah wal jamaah. Jamaah wal imamah. Bab salat berjamaah dan imamah. Hadis ini dibahas. Dan kita membahas syarah dari para ulama. Kita saat membahas syarah Syekh Al-Basam dari kitab Tadul Ahkam kita ambil juga syarah apa namanya uh, Syekh Al-Uthaymin semuanya mengutip pendapat para ulama zaman dahulu bahwa hadis ini terapkan dalam perkara-perkara yang diikhtilafkan antara imam dengan makmum. Selama gerakan-gerakan sholat ada imam yang sami Allah limahan hamidah sedekap ada orang yang ke bawah atau sebaliknya. Ada yang ketika sujud dua tangan dulu, ada yang ketika sujud dua lutut dulu. Ini ikhtilaf yang ma'ruf dari zaman dahulu. Tapi para ulama yang berbeda pendapat tidak saling membid'ahkan, tidak saling menyalahkan, tidak saling menyesatkan, enggak, saling toleran. Ada yang bangkit dari rakaat pertama ke kedua, ada duduk istirahat dulu, ada yang tidak. Demikian juga di rakaat ketiga keempat, ada yang duduk istirahat dulu, ada yang tidak. Terserah masing-masing. Sesuai dengan ilmu atau dalil yang sampai ke masing-masing orang dan itu berbeda. Tidak mungkin kita mengamalkan pendapat yang tidak kita yakini. Pasti yang kita amalkan, yang kita yakin. Dan tidak bisa kita memaksa orang lain untuk mengamalkan seperti yang kita yakini. Padahal keyakinan dia beda. Yang terutama beramal berdasarkan ilmu. Makanya para ulama dikebukakan oleh Imam Ash-Shatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam. Ikhtilaful ulama ka'ittifaqihim. Ikhtilaf para ulama itu menunjukkan kesepakatan mereka. Kok bisa ikhtilaf itu dianggap sepakat? Sepakat dalam hal apa? Sepakat dalam hal bahwa masing-masing ulama ber, ber, beramal berdasarkan ilmu yang sampai kepada masing-masing orangnya itu. Kenapa itu begitu? Ya ilmu yang sampai kepada dia begitu. Kenapa ini begini? Ya ilmu yang sampai kepada dia begini. Kenapa saya be begini apa begitu? Begini dan begitu ya sampai ilmu yang sampai ke saya begitu. Sepakat. Semua orang beramal berdasarkan ilmu yang sampai kepada diri sepakat dan ilmu yang sampai kepada masing-masing orang berbedanya pasti amal lahiriahnya berbeda tapi kita saling menghormati dalam hal yang memang para ulama ikhtilaf dalam masalah itu kita saling menghormati saling menghargai itu mah aspek fikihnya. Kita tidak sedang membahas aspek fikih, tapi sedang membahas apa? Hikmah dari gerakan-gerakan sholat. Memahami hikmah dari gerakan-gerakan sholat bisa menunjang kekhusyuan. Kenapa kita sedekap begini? Kenapa angkat tangan dua sampai sebahu? Kenapa ruku itu harus begitu dan bacaannya subhana rabbil azim? Kenapa ketika eh, sujud subhana rabbil ala? Oh, matching antara bacaan dengan gerakan. Ketika ruku menghinakan diri kita sebut kita sucikan Allah dari kehinaan dan kita sebut keagungan Allah Subhanahu rabbil Ketika sujud kita merendahkan diri, kita sucikan Allah dari kerendahan dan kita sebut sifat Allah al-a'la yang maha tinggi. Matching enggak itu? matching teh apanya sesuai matching teh klopas gitu jadi ketika kita membaca doa ruku dalam posisi ruku aduh klop di hati ruku itu sikap menghinakan diri Allah mah suci dari ke, ke, ke, ke, kehinaan makanya kita tasbih subhana rabbiyal azim Allah Maha agung Penghayatan ketika ruku klop. Penghayatan ketika sujud klop. Begitu juga ketika berdiri. Begitu juga ketika itidal. Begitu juga ketika duduk antara dua sujud. Dan semua gerakan sholat. Mengetahui hikmah di balik gerakan-gerakan sholat bisa menunjang kehusuan kita di dalam sholat kita. Nah, jadi poin yang keenam adalah antufari wa qalbaka lis Wa antu ala ma Fokuskan hati ke dalam sholat dan menomor satukan sholat dibanding masalah lain. Jangan masalah lain dibawa, dibahas, diingat, difikirkan dalam sholat. Semuanya itu sisihkan dulu. Ini salah satu hikmah. Salah satu hikmah. Kenapa awal sholat dan perpindahan gerakan sholat dengan takbir bukan tasbih, bukan tahlil, bukan istighfar, tapi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau ruku Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar. Kenapa? Untuk mengingatkan sebagai reminder, pengingat, menyadarkan bahwa yang terbesar itu Allah. Karena Allah yang terbesar, Allah lah yang harus difikirkan. Harus diprioritaskan, harus dipentingkan. Mungkin ketika kita bacaan ketika berdiri agak panjang, awalnya konsentrasi menghayati lama-lama ingat ke urusan dunia, ingat ke pekerjaan, ingat ke ini, ke itu, lalu takbir Allah. Akbar, ingat Allah yang maha besar, kembalikan, prioritaskan Allah. Begitu dan begitu seterusnya. Ya. Berkata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Imam Ibn Kathir murid dari Imam Ibn Qayyim. Termasuk juga beliau pernah berguru kepada Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata Imam Ibn Kathir Wal khushu fis sholah Innama yuhsalu biman farwa qalbahu laha Wastaghalla biha amma adaha Wa atharaha ala ghairiha Wa hina idhin takunu rahatan lahu wa kurrata aynin Khusyuk di dalam sholat hanya bisa teraih oleh orang yang memfokuskan hatinya untuk sholat dan menyibukkan diri dengan sholat sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain di luar sholat menomor satukan sholat dibanding urusan-urusan lain maka ketika itulah akan terasakan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan di dalam sholat. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fis shalah telah ditanamkan kecintaan ke dalam hatiku kepada tiga hal. Pertama kepada parfum wangi-wangian. Wangi-wangian itu sunnah Nabi Alaihissalam Bagi laki-laki membeli parfum untuk mengamalkan sunnah itu ibadah. Makanya sebagian ulama menyatakan menolak pemberian parfum ketika ada orang yang memberi parfum kepada kita kita tolak hadza minas saghair ini termasuk dosa kecil jadi kalau ada yang ngasih parfum jangan ditolak kamu yang parfumnya setetes satu juta ambil saja sudah pertama telah ditanamkan kecintaan kepada diriku tiga hal pertama parfum kedua wanita ketiga dan dijadikan kebahagiaan dalam hatiku di dalam sholat tiga itu yang membuat Nabi Ali Wasallam betah berada di dunia tiga ini nih Kenapa beliau menjadikan sholat salah satu di antara sumber kebahagiaan? Karena sholatnya menghasilkan. Menghasilkan apa? Bukan menghasilkan uang, dunia dan sejenisnya. Menghasilkan ketenangan, ketentraman, keteduhan, kesyahduan, kebahagiaan. Yang tidak bisa diraih dengan cara yang lain. Makanya beliau berkata kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu an, Ya Bilal arihna bis sholah Wahai Bilal Kita merasakan ketenangan dengan melakukan sholat Sholat yang bagaimana? Itu tadi sholat yang khusyuk Yang selama sholat Hatinya full Fokus kepada apa yang dia baca dalam sholat sehingga tak ada waktu untuk berpikir hal di luar sholat. Berkata Ibnul Munkadir Inni la adkhulu fil lail fayahuluni fa usbihu hatta asbaha wa ma qadaitu minhu arabi Aku memasuki waktu malam Malam terasa begitu singkat bagi diriku Ketika esok harinya pagi hari Aku tidak merasakan panjangnya waktu malam Apa maknanya? Maknanya dijelaskan oleh para ulama Iza akbalal laylu wa dakhaltu fihi Wa baradtu ila salah Wa khalautu bi rabbi Fa idha bil layli qad inqadha sa'at sa'atuhu ash'ur yahsul ma kuntu uh, uh, uammiluhu min tulil munajat fahiya qasiratun fi nadharihi li shiddati wa maknanya ketika malam tiba aku memasuki waktu malam aku bersegera menunaikan salat Salat apa? Salat tahajud seusai isya. Aku berkholwat dengan Rabbku. Berdua-dua dengan Allah bermunajat, berdialog di dalam salatku. Ternyata malam tak terasa begitu cepat berlalu. Dan aku tidak menyadarinya. Dan malam terasa begitu pendek dalam pandanganku. Itu karena apa? Karena kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang dia rasakan selama sholat semalaman. Sehingga malam terasa pendek. Ada anak-anak muda yang sekarang seperti itu. Malam terasa pendek. Banyak tapi bukan dengan sholat. Mungkin dengan main game. Perut lagi ngantuk main game cenghar mendadak. Tiba-tiba uh, sudah azan subuh. Asa cikene. Maksudnya serasa baru isya <laughs> sekarang sudah subuh lagi nggak terasa malam tuh ya pendek banget dipakai main game. Dipakai nonton, dipakai hang out dengan teman-teman. Ayo kita ketemu di kafe anu jam 9 atau jam 10. Oke. Okay. Eh, enggak berapa lama sudah ada azan subuh. Enggak terasa ya. Padahal itu malam panjang. Lebih dari 5 atau 6 jam. Tapi kenapa terasa pendek? Perasaannya, hatinya larut di dalam suasana yang dia anggap menyenangkan. Sayang hal yang menyenangkan itu kesia-siaan. Adapun para ulama zaman dahulu seluruh jiwa raganya larut di dalam hal yang menyenangkan dirinya tapi sesuatu yang agung berupa sholat atau membaca Al-Quranul Karim. Itulah yang dialami oleh Ibnul Munkadir rahimahullahu taala. Ada seorang yang dikenal salatnya khusyuk namanya Amir bin Abdul Qais. Dia ditanya, "Atuhadditsun nafsaka bi syai'in fis shalah?" Apakah kamu suka berbicara dengan dirimu sendiri dalam sholat artinya ngelamun. Apa kamu pernah melamun nggak di dalam sholat? Apa dia jawab? Au syai'un ahabbu ilayya minas sholat uhadithu bihi nafsa. Kata dia, atau ada sesuatu yang lebih aku sukai daripada sholat lalu aku fikirkan Umpah sesuatu yang lebih disukai itu baik makanan, atau aktivitas duniawi olahraga kalau orang yang suka main bola, futsal, berenang, lari, bela diri atau yang lainnya kalau itu lebih disukai daripada sholat Lalu terfikirkan di dalam sholat Apakah itu maksudmu? Mereka murid-muridnya berkata lagi Inna lanuhadithu angfusana fis sholat kalau kita mah suka suka ngelamun di dalam sholat dalam arti banyak memikirkan hal lain, perkara lain di dalam sholat. Perkara-perkara di luar sholat difikirkan dalam sholat. Kami suka dan selalu. Saya yakin kalau di sini nggak ada yang begitu. Maksudnya nggak ada yang tidak begitu kata. <laughs> Semuanya begitu. Betul apa benar? Ngaku lah, Saya juga ngaku begitu. Dia menjawab Ketika inna lanuhadithu anfusana fi Kami suka berbicara dalam hati-hati kami di dalam solat. Ditanya oleh Amir bin Abdul Qais, "Abil jannati wal hur, apakah kamu membicarakan tentang surga dan bidadari surga dalam salat?" Mereka menjawab, "La." Bi ahlina wa amwalina yang kami bicarakan dengan hati kami dalam salatlah harta dan keluarga kami. Dalam salat ingat hartanya, ingat pekerjaannya, ingat keluarganya. Antum yang di sini semua suka begitu? Bukan suka, tidak pernah tidaknya. Selalu terfikirkan urusan dunia dalam sholat. Belum tentu kurang dari 90% tuh memikirkan dunia dalam sholat. Bahkan bisa lebih dari 90%. Bahkan tak mustahil 100% isi sholat kita berpikir tentang dunia. Mulut mah membaca doa dalam sholat fikiran mah kemana-mana. Enggak, enggak matching antara mulut dengan hati dan fikiran. Enggak klop, enggak sinergi, enggak kompak gitu. Mulut membicarakan akhirat dan pengagungan kepada Allah, hati fikiran berpikir tentang dunia. Ya kompak tuh antara mulut, hati dan pikiran. Maka dijawab oleh murid-murid Amir bin Abdul Qais enggak kita berpikir tentang harta kami dan keluarga kami. Apa yang dia katakan? Li an asinnatu fiyya ahabu ilaya min ayyakuna hadha minni fi salati. Kalau gigi-gigiku karehol, saya nggak tahu bahasa Indonesia karehol itu apa. Tidak rata. Yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Itu karehol apa tidak rata. Kalau gigi-gigiku itu karehol tidak rata, itu lebih aku sukai daripada aku berbuat seperti kalian di dalam sholat Mending gigi karehol asal sholat khusyuk daripada gigi beres tapi sholat awut-awutan. Itulah intinya. Maka ditanya lagi, amma sufi sholatik, kamu pernah sahun gak di dalam sholatmu? Dia jawab, au hadithun ahabu ilayya minal Qur'an hatta usrilu bihi atau maksudmu ada satu ucapan, satu perkara yang lebih aku cintai daripada bacaan Al-Quran dalam sholatku sehingga aku menyibukkan diri dengan perkara itu? Hayhat, munajatul habib Tastagril ihsas. Sama sekali tidak bermunajat bermunajat bermunajat itu artinya saling berbisik antara kita dengan pihak lain bermunajat dengan Al-Habib Al-Habib itu siapa? bukan petarung UFC bermunajat dengan Allah zat yang saya amat sangat cintai itu menghanyutkan seluruh perasaan saya sehingga tak terbersit untuk berpikir yang lainnya. Itulah yang dilakukan oleh dan dirasakan oleh para ulama ketika sholat-sholat mereka. Maka berkata muallif rahimahullah. فينبغي على الواحد منا إذا أراد أن يدخل في الصلاة أن يفرغ نفسه من شواغلها حتى يحسن مناجة ربه فكما أنه لا ينبغي أن يكون في مصلاه ما يشغل بصره فكذا لا ينبغي أن يكون في نفسه ما يشغله قلب ما يشغل قلبه Hendaklah bagi setiap orang di antara kita apabila ingin masuk memulai sholat hendaklah memfokuskan hatinya membersihkan fikirannya dari kesibukan-kesibukan lainnya perkara-perkara lain sehingga munajat dia kepada Allah menjadi semakin bagus. Sebagaimana ketika sholat Tidak boleh ada yang menyibukkan mata kita Selama sholat mata kita terfokus ke mana? Ke tempat sujud Dari awal sampai akhir ke tempat sujud Kecuali waktu tasyahud Kalau waktu tasyahud Fokus ke isyarat telunjuk Di luar tasyahud Fokus kepada tempat sujud. Gak boleh disibukkan dengan urusan lain. Ada orang lewat dilirik, oh si Anu. Ada anak lewat, oh mirip ibunya ini. Fokus ke tempat sujud. Sebagaimana pandangan kita tidak boleh melarak lirik ke sana kemari, demikian pula hati kita, pikiran kita harus fokus kepada bacaan. Tidak boleh melirik untuk berpikir perkara-perkara lain di luar bacaan sholat. Ya. Inilah kiat yang ke 6 untuk meraih kehusuan di dalam sholat. Kiat tujuh, 8 dan seterusnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Hanya ada delapan kiat yang kita akan bahas. Tinggal dua kiat lagi yang tersisa. Insya Allah kita akan lanjutkan di hari Kamis yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم Pertanyaan pertama Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Izin bertanya Apakah berdosa Jika seseorang menangis dalam sholatnya Karena ia ingat kepada orang tuanya yang sudah meninggal ia menangis karena menyesal belum bisa berbakti kepada orang tuanya. Syukran. Taib. Afan. Jazakumullahu khairal jaza wa jazakallahu khairal jaza. Menangis dalam sholat karena ingat ke orang tua itu tanda bahwa dia tidak khusyuk. Bukan orang tua yang harus diingat dalam sholat, tapi fokus kepada bacaan sholat. Jadi tidak setiap menangis dalam sholat wujud kehusuan tergantung alasan. Kenapa dia menangis? Apakah, menangis karena takut kepada Allah akibat dosa-dosa yang ketika duduk Rabbik firli warhamni. Lalu ingat dosa-dosa yang lalu menangis. Kalau begitu iya itu khusyuk. Tapi kalau umpam menangis dalam sholat, ketika sholat ingat kepada orang yang dia benci. Orang yang dia benci pernah menghina, pernah mendolimi, diingat dalam sholat sampai nangis. Geranget. Dari awal sampai akhir berpikir tentang orang itu. Sampai nangis karena ingat kepada kejahatan. Khusyuk bukan? Bukan itu melamun. Oleh karena itu, waktu sholat fokus. Jangan pikirkan dulu orang tua, istri, anak-anak, pekerjaan. Tadi dikatakan di dalam dialog antara Amir bin Abdul Qais dengan muridnya, kami dalam sholat berpikir tentang harta dan keluarga. Keluarga bisa orang tua, bisa anak, bisa suami atau istri bisa yang masih hidup, bisa yang sudah mati. Lalu menangis, baik menangis itu karena mungkin ingat ke anaknya yang di luar kota, khawatir dia lagi sakit atau lagi sakit, lalu nangis karena kasihan ke anaknya di dalam sholatnya, itu bukanlah kekhusyuan. Karena berarti dia lalai dari menghayati bacaan sholat. Nanti seusai sholat silakan pikirkan orang tua dan doakan sampai nangis boleh. Jangan dilakukan di dalam sholat. Bismillah barokallahu fiq ustad wa fiq barokallah. Imam di masjid daerah anak saat sholat jahriyah, maghrib dan isya selalu saat rokaat selalu saat rokaat sirriyahnya sangat cepat selalu baru anam baca Alhamdulillah imam sudah ruku bagaimana solusinya ganti imamnya <laughs> hese susah jadi kalau maghrib isya normalnya tapi pas sholat duhur dan asar kita baru takbir baru baca doa iftitah mungkin Allahumma ba'id baini wa baina sampai akhir baru bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin imam sudah ruku. Bagaimana solusinya? Pertama kalau bisa diganti-ganti atau tanyakan, usulkan imam jangan kecepetan. Kita baru bismillah loh, ini imam sudah ruku. Kalau bisa dan berani tidak setiap yang berani bisa ya berani tapi akhirnya berantem gitu. Kalau kamu tidak suka saya jangan sholat sini sana nggak bisa begitu kan? Ada imam yang karakternya begitu mungkin. Kalau tidak bisa diganti bagaimana? Kalau kita sudah tahu bahwa dia begitu sesuaikan. Mungkin kitanya lelet. Mungkin kitanya terlalu lambat. Maka sesuaikan percepat bacaan kita dan berusaha untuk tetap bisa menghayati. Nah, saya sudah maksimal, sudah agak cepat dengan kecepatan maksimal yang bisa saya lakukan sambil tetap menghayati bacaan tapi tetap maksimal sampai ihdinas syuratul mustaqim ini sudah ruku. Dan selalu begitu. Kalau memang begitu dan imam nggak bisa diganti, langsung Fatihah saja, jangan iftitah. Karena kita yakini baca iftitah nggak selesai Fatihah. Para ulama sepakat tentang wajibnya baca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Dan para ulama sepakat sunnahnya baca iftitah. Lewat iftitah langsung Fatihah agar tamat waladzalin amin ruku masih keburu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi Afan di luar tema. Bagaimana bila seorang suami yang sudah keluar dari rumah sudah membawa baju semua kabur nih. Ini mah laporan. Apakah itu sudah termasuk menjatuhkan talak? Enggak, itu kabur. Karena beliau melalui WA sudah menjatuhkan pilihan untuk bersama istri keduanya. Laporan kan? Sekaligus curhat. Yang sabar akhwat ya. Ya, kalau suami pergi atau sebaliknya suami menyuruh istrinya pergi dari rumah. Pulang kamu ke rumah orang tuamu. Ke rumah kakakmu dan seterusnya. Apa itu talak? Belum. Kalau si suami tidak berniat menjatuhkan talak. Termasuk pergi bawa baju dan WA saya dia WA sudah menjatuhkan pilihan untuk bersama istri kedua. Kan selama ini juga bersama istri kedua dan bergiliran dengan pertama ya. Nah, kalau ini kalau tidak jelas lafaz talak belum talak. Tapi si suami ini berdosa karena tidak adil ingin poligami, ingin ta'adud tapi nggak bisa adil, miring nanti jalan di mana? Di akhiratnya. Kalau memang tidak bisa adil kata Al-Qur'an cukup satu. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidu fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahi wanita-wanita yang kamu sukai Dua, dua, tiga, tiga atau empat, empat Kalau kamu takut gak bisa ada satu Ini gak, nggak adil Saya akan di sana aja Kamu cukup saya nafkahi saja Tapi gak akan datang Gak dapat giliran Gak adil Dosa besar dosanya Jadi kalau tidak menceraikannya Lalu hanya menghabiskan waktu di istri pertama saja maka dia zalim dia berdosa ya bagaimana sikap si istri si istri yang pertama tentu saja ingatkan ingatkan suami pa abi aa engkang beb atau apalah sebutannya ya saya tidak keberatan di poligami, padahal keberatan. Tapi kan sudah. Karena jurus yang dipakai untuk suami itu lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Paham apa tidak? Pak diam saja? Kalau minta izin sebelum menikah lagi, nggak akan dapat. Tapi kalau prung nikah lagi tanpa bilang setelah itu minta maaf, itu lebih mudah. Karena sudah terjadi, iya. Maaf ya, saya sudah nikah lagi, sok mau gimana tuh? Jangan, jangan, sudah, sudah akad. <laughs> Jadi apa kalimatnya tadi? Lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Mungkin ini jurus si ikhwan ini, bukan anjuran anak ke antum, bukan. Saya tidak bertanggung jawab kalau ini diamalkan. Enggak. Ya. Sekali lagi, bila perlu catat. Apa kalimatnya? Lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Cuma resikonya gede minta izin, minta maaf juga. Jadi uh, ingatkan, Pak, saya tidak keberatan karena sudah saya di poligami. Tapi saya ingatkan, kalau nggak adil dosa Allah. Zolim, di akhirat miring loh nanti. Saya mah ingatkan saja. Gitu aja bilangnya ya. Gitu. Allahu a'lam. Ustaz Afan Ana belajar, bertanya di luar tema Kalau ahwat semua di luar tema tuh Enggak peduli mau khusyuk mau tidak sholatnya Bagaimana Ana harus bersikap ketika ayah belum mengizinkan anak menikah ah, Ini Masih single karena beliau ingin anak menyelesaikan kuliah terlebih dahulu. Ya sudah, Selesaikan kuliah dengan segera. Bila perlu ambil semester pendek. Setiap semester ambil <laughs> semester pendek. Harusnya 4 tahun, 5 tahun, ini 3 tahun selesai gitu. Biar bisa cepat nikah. Pertama, kalau memang sudah ngebet ingin nikah dan nikah sudah wajib bagi dirinya. Kalau enggak nikah bahaya, bisa terjerumus ke dalam dosa, ke dalam kemaksiatan. Obrolkan dengan ayah, dengan ibu. Adu argumentasi. Apalagi sudah ada calon yang melamar. Ungkapkan. Dan berikan garansi, walaupun saya nikah, tetap saya akan menyelesaikan kuliah. Tidak akan mengecewakan ayah dalam hal ini. Berikan garansi. Bila perlu calon suaminya panggil Ya, walaupun nanti kami nikah, saya akan dukung istri saya untuk sekolah terus sampai doktor. Bila perlu begitu. Ini yang pertama. Pokoknya buka pintu dialog, pintu obrolan. Minta bantuan ibu agar ibu mendukung. Kata si ahwat justru itu keinginan ibu. Hanya ibu nggak berani langsung ngomong. Tapi biasanya antara ibu dengan putrinya itu lebih dekat ya. Ibu lebih bisa paham perasaan istri. Ibu juga pernah menjadi putri, menjadi ABG seperti putrinya. Mungkin lebih memahami ya. Itu pertama. Kalau itu berhasil beres masalah. Tapi masalah kedua Ustaz belum ada calonnya. Ngapain nanya gini atau ya, Kalau <laughs> belum ada calonnya. Nanti kalau sudah ada calon ada yang melamar baru nanya. Anggap saja ini sudah ada calonnya ya, sudah ada yang melamar dan klop gitu. Kedua, kalau ayah kekeh, ibu kekeh, pokoknya kami tidak mengizinkan maka sudah hapus saja dulu keinginan untuk menikah saat ini. Fokus dulu kepada birrul walidain. Senangkan, bahagiakan ayah dan ibu dalam perkara ini. Tamatkan dulu kuliah. Itu yang terbaik daripada kawin lari. Capek. Daripada Kawin terpaksa, udah kawin siri aja. Ngamuk ini ayah dan ibu. Dan bisa dipidanakan loh yang kawin siri. Makna kawin siri itu tanpa seizin ayahnya. Mungkin dinikahkan oleh ustadznya, oleh siapanya, oleh imam kelompoknya kalau dia masuk kelompok tertentu sempalan kelompok sempalan itu bisa dipidanakan Lapor aja ayahnya ini ke polisi, anak saya ada yang menikahkan. Nanti walinya, saksinya itu bisa ditangkap, dipidanakan di penjara. Dan ayahnya berhak menggagalkan, mengcancel pernikahan tersebut. Nah, daripada itu yang terjadi sudah fokus saja belajar, percepat kuliahnya, ambil semester pendek Begitu kuliah selesai, nah, baru menikah dan insya Allah Allah gampangkan ya. Allah a'lam. Jangan ambil jalan pintas nikah siri saja. Nanti pada saatnya selesai kuliah baru nikah terang-terangan. Ini ada dua masalah. Ah, lebih dari dua kaitan. coba hitung. Pertama durhaka ke orang tua. Kedua, berisiko nikahnya tidak sah dan berisiko dipidana nanti di penjara. Ketiganya menimbulkan fitnah. Orang-orang nggak -orang tahu si ahwat ini sudah nikah boncengan dengan lelaki padahal itu suaminya. Orang belum tahu, eh itu pakai jilbab, pakai cadar boncengan sampai pegangnya juga erat begitu. Jadi fitnah. Dan yang lebih parah kalau hamil duluan. Bingung tuh. Akhirnya pasti bilang kami sudah nikah siri. Ngamuk bapaknya. Sedih ibunya. Dan berakibat nanti harus akad ulang. untuk menunjukkan bahwa mereka menikah. Akad ulang ini dipermasalahkan secara fiqh Kalau ini dianggap akad yang sebenarnya berarti akad yang pertama bod bobodoan berarti selama ini berzinah. Kalau yang dianggap sah akad pertama, akad pertama nih dan di, yang akad yang kedua di hadapan penghulu itu cuma main-main dia mempermainkan ayat Allah istihza kepada Allah kepada syariat Allah karena menikah salah satu tanda kebesaran Allah wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja di antara tanda-tanda kebesaran Allah nah, nikah gitulah punya jodoh maka ini tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Allah menyatakan, "Abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tas wa rasulihi kuntum tastahzi'un." La ta'ta la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah tentang Allah, tentang ayat-ayat, tentang rasulnya kamu perolok-olokan, kamu anggap main-main? La ta'tadiru. Jangan minta maaf, jangan cari alasan. Ini bahaya. Istihza kepada ayat Allah dosa besar. Jangan ambil jalan pintas. Sekadar untuk apa? Untuk melegalkan cinta kotor, bukan cinta bersih atau murni itu kotor. Saya pernah bilang pada zaman bahula Orang banyak mengatakan jatuh cinta adalah anugerah. Enggak, jatuh cinta itu azab. Azab dari apa? Azab dari pelanggaran terhadap syariat. Kenapa orang bisa jatuh cinta? Ada ayat yang dilanggar. Minimal tatapan. Ya enggak. Menatap lawan jenis. Orang bilang dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali Dari mana datangnya? Cinta dari mata turun ke kaki Jadi Dari mata Melanggar ayat Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihin Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin Apalagi setelah itu Bercanda bergurau dengan nada bicara yang digenit-genitkan melanggar ayat wala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad apalagi berdua-dua berkhalwat haram la yahillu li imra'atin tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berdua-dua dengan seorang lelaki, ya, kecuali dengan mahramnya. Banyak yang dilanggar, banyak dosa. Allah azab. Apa azabnya? Tersiksa dengan perasaan. Apakah jatuh cinta menyiksa? Iya, ada kangen, ada rindu, ada cemburu, ada curiga, ada ah, Sebaliknya kecemburuan dan kecurigaan dari yang kita cintai. Berantem. Akhirnya nggak tenang hati ini di mana sama siapa? Di WA, di lagi di mana? Biasa lagi di kampus. Coba visi visi visi. Dua-duanya jadi posesif ya nggak Ribet nggak itu urusan? Ribet. Terganggu nggak pikiran dan perasaan? Terganggu. Itu azab. Bukan anugerah. Oleh karena itulah maka jatuh cinta merupakan azab atas pelanggaran terhadap syariat yang dilakukan sebelumnya. Kalau nggak ada ayat yang dilanggar tentang pandangan, tentang berkhulwat, tentang berikhtilat, tentang cara berbicara kepada lawan jenis, nggak akan jatuh cinta. Terus gimana tuh nanti berumah tangga? Jatuh cinta akan terjadi dalam kadar keindahan yang sangat puncak setelah menikah. Setelah halal silakan. Apapun yang mau dilakukan menjadi ibadah dan itu puncak keindahan dari cinta ya, bukan sebelum menikah. Wallahu a'lam. Afan Ustaz mau bertanya, apakah ada dalilnya melakukan kunut setiap sholat Jumat? Saya nggak tahu ada dalil kunut dalam sholat Jumat. Baru dengar ya. Coba tanya ke yang kunut pada waktu Jumat. Kecuali kalau kunut nazilah. Itu tidak hanya Jumat tapi di setiap sholat. Tapi khusus sholat Jumat saja kunut nggak pernah dengar. Jangankan dalil, orang yang berpendapat atau orang yang melakukan itu aja rasanya belum. Saya sudah ribuan kali Jumatan. Iya gitu. <laughs> Iyalah ya. Tapi seumur hidup belum pernah mengalami imam kunut atau mendengar ada imam kunut waktu sholat Jumat. Kita membahas fikih salat, termasuk kunut kita bahas. Tidak pernah ada pembahasan pendapat di kalangan para ulama adanya kunut pada waktu Jumat. Karena masih di dekat tempat kerja saya setiap sholat Jumat melakukan kunut. Bagaimana sikap saya sebagai makmum tetap ikut kunut atau cari masjid lain? Cari masjid lain. Kalau bisa tanya, Pak kenapa kunut? Mungkin nanti dia mengemukakan dalil yang mungkin kita belum tahu dia tahu. Tapi Asapiraku ya sudah umur segini tuanya belum pernah menemukan dalil adanya kunut Jumatnya. Kunut yang kita kenal kunut subuh ada diikhtilafkan para ulama kunut witir, kunut nazilah ya. Apalagi sudah ya kunut ada kunut tolak bala tapi tidak ada dalil dalam salat maghrib atau isya terus apa lagi ini Jumat baru kunut tolak bala sering kita dengar saya pernah mengalaminya ketika salat maghrib isya di suatu masjid imamnya kunut tolak bala dan ketika menolak bala itu si ininya di si apa namanya tangannya itu dibalikan kalau minta kebaikan begini, kalau minta keburukan begini. Bayangkan kalau kebaikan dan keburukan diminta berulang-ulang. Ya Allah beri saya kesehatan dan hindarkan saya dari penyakit Beri saya kekayaan dan hindarkan dari kemiskinan Beri saya jodoh dan hindarkan dari jomblo Terus begitu Akhirnya selama berdoa begini terus cari masjid lain. Kedua, di tempat kerja saya baru-baru ini ada himbauan untuk tidak dulu sholat Jumat karena Covid sedang naik lagi. Sedangkan yang saya tahu belum ada himbauan dari pemerintah untuk tidak sholat Jumat dan masjid-masjid juga masih normal. Bagaimana sebaiknya sikap saya? Ya itu kondisional Mungkin saja suatu masjid ditutup Atas keputusan bersama Karena beberapa jamaah terkena covid Dikhawatirkan nanti terkena semua jamaah ditutup Hanya di masjid itu Di masjid lain mungkin tidak ada kasus Sangat mungkin Maka ya itu satu ijtihad yang bagus Demi lidaf isya namanya uh, lidaf il atau lisadid dariyah untuk menutup pintu-pintu keburukan untuk menghindarkan tersebarnya madarat iya harus begitu dan itu yang dilakukan oleh pemerintah di setiap negara Islam termasuk Saudi gitu ya menutup Masjidil Haram, Masjid Nabawi sampai haji pun tidak ada di tahun-tahun kemarin. Kalau memang diduga kuat COVID ini akan menyebar. Nah, ada kalanya COVID menyebar di suatu daerah tapi tidak di daerah lain. Jadi kalau ada suatu masjid yang memutuskan ditutup Jumatan ataupun juga sholat berjamaah karena ada kasus yang signifikan banyak jamaah yang kena dan jamaah yang kena kekeh ke masjid karena Omikron sekarang kan agak ringan gejalanya ya masih bisa keluar, masih bisa jalan, dia tetap ke masjid, kita jadi khawatir tertular, ditutup itu masjid. nggak apa-apa tutup. Kita yang masih sehat cari masjid lain yang masih buka dan tidak menyalahkan dkm ya. Nah, pemerintah akan menyalahkan DKM tersebut? Saya yakin tidak, karena dia punya data, punya fakta. Datanya ini sini puluhan jamaah kena. Kalau dibiarkan nanti bisa semua kena. Jamaahnya kena, pulang ke rumah semua keluarganya kena nanti. Daripada begitu tutup. Pemerintah akan memaklumi ya. Oleh karena itulah maka kondisional di setiap daerah bisa berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afan bertanya di luar tema sedikit. Bagaimana pada gerakan sholat bisa terjadi perbedaan pendapat ikhtilaf di kalangan para ulama? Ya Penyebab berbedanya pendapat para ulama dalam banyak hal Ada banyak sebab Di antaranya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab Raf'ul Malam min A'immatil A'lam Itu khusus membahas tentang perbedaan pendapat dan penyebab-penyebabnya banyak Pertama ada hadis yang sampai ke satu ulama tapi hadis ini tidak sampai ke ulama lain. Itu yang pertama. Yang keduanya termasuk di kalangan para sahabat. Tak sebab tidak semua sahabat mendengar seluruh hadis Nabi. Termasuk sahabat terdekat. Ada sahabat terdekat tidak dengar hadis, sahabat jauh dengar hadis ini. Sampai Ibnu Abbas ketika mendengar ada orang di luar sana jauh di luar negeri kalau sekarang katanya punya hadis yang saya tidak dengar didatangi sudah kita jelaskan ya di beberapa pengajian jadi di kalangan para sahabat juga terjadi ikhtilaf karena ada yang sampai hadis ini ke mereka ada juga yang tidak dan itu menjadi penyebab lahirnya perbedaan pendapat. Apalagi para ulama setelahnya. Kedua, perbedaan memahami ilat dari hukum. Sebab dari hukum. Contoh. Ada hadis Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Ibnu Umar bingung, masih cinta nih ke istrinya. Tapi ayahnya menyuruh menceraikan istrinya. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Atib abaka." Taati bapamu, ceraikan. Diceraikan. Hadis nah, ini dibahas dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada dalam bab birrul walidain. Artinya berbuat baik kepada orang tua. Syekh Salim bin Id al-Hilali menyatakan ketika membahas hadis ini dalam kitab Bahjatun Nadhir Syarah Riyadus Salihin, fihi dalilun ala wujubi ta'atil ibni lil ab. Di dalam hadis ini tergantung dalil wajibnya seorang anak mentaati perintah bapaknya. Jadi kalau bapaknya disuruh menyuruh menceraikan menyuruh anaknya menceraikan istri, ceraikan. Di zaman Imam Ahmad ada orang, wahai Imam, ayah saya menyuruh saya menceraikan istri saya. Ceraikan jangan. Kata Imam Ahmad, la tutalliqha. Jangan kamu ceraikan. Beda ya fatwa Imam Ahmad dengan hadis Nabi, iya enggak? Apa kata orang itu? Orang itu menyatakan, bukankah ketika Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya dan anaknya minta nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menyatakan taati bapamu ceraikan. Si Horeng, si Horeng tak apa. Ternyata Orang itu tahu hadis itu. Imam Ahmad tahu nggak hadis itu? Ya lebih tahu. Mungkin orang itu juga tahu dari Imam Ahmad. Imam Ahmad lebih tahu hadis itu. Tapi kenapa Imam Ahmad berbeda fatwanya dengan isi hadis itu? Makanya ditanya oleh orang itu, bukankah Nabi SAW menyuruh Ibnu Umar menceraikan istrinya ketika Umar menyuruh demikian? Kenapa engkau memfatwakan yang bertolak belakang dengan fatwa Nabi, dengan hadis? Apa jawaban Imam Ahmad? Hal abuka Umar. Apakah bapakmu itu Umar atau orang seperti Umar? Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti karena ilmu, karena alasan syar'i, karena ilmu dan imannya. Dan Nabi Alaihi Wasallam percaya kepada iman dan ilmu Umar, makanya tanpa tabayun taati bapakmu. Karena Umar menyuruh pasti berdasarkan iman dan ilmu. Adapun bapakmu orang bodoh dan orang fasik. Nyuruh menceraikan bukan ilmu dan iman, mungkin sentimen pribadi. Mungkin pedah tadi pangdamelkeun cikopi <laughs> atau yang sejenis itu. Makanya karena hawa nafsu menyuruhnya, tidak syar'i, jangan diceraikan. Kita lihat Perbedaan antara isi hadis dengan fatwa Imam Ahmad karena ilat yang berbeda. Ilat itu sebab Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya karena sebab-sebab yang syar'i, sedangkan orang tadi ayahnya menyuruh dia untuk menceraikan istrinya karena sebab-sebab yang berdasarkan hawa nafsu. Beda ilat. Lahirlah perbedaan pendapat. Nabi Alaihi lagi berkumpul sama sahabat datang orang tua ya Rasulullah. Hal uqabbilu imroati wa shaim? boleh nggak saya mencium istri saya ketika saya saum kata Nabi boleh. Datang lagi pemuda, ya Rasulullah boleh nggak saya mencium istri saya? Padahal saya saum tidak boleh. Pertanyaan sama, kasusnya sama, jawaban berbeda. Para sahabat kayak aneh, eh Nabi sallallahu alaihi konsisten. <laughs> Melihat keanehan sikap para sahabat lalu beliau menjelaskan, orang tua tadi dia sudah sepuh, sudah tua, syahwatnya sudah lima watt, Sehingga kalau dia mencium istrinya nggak akan kebablasan. Pemuda ini syahwatnya 100 watt. Sensitif dia. Ya, ditoel sedikit nggak gurubung. Sehingga khawatir kalau dibiarkan dia mencium istrinya dalam keadaan saum kebablasan. Batal saumnya didenda dua bulan berturut-turut. Makanya <laughs> tidak boleh lihat. Karena kondisi, karena ilat yang berbeda, karena sebab yang berbeda dan banyak lagi yang lainnya ya. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu.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 rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.